Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran adab dari buku Adab Takhatub atau Adab Bertutur Kata karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, kemarin ada satu kosa kata yang kita lewati di halaman 102 paragraf yang ketiga dari atas. Ya Ibn Batal Al-Mughawir. Ya, Batal pahlawan Al-Mughawir pemberani. Kemudian kita lanjutkan, kita masih dalam pembahasan tentang uh, adab dalam masalah memberikan nasihat yaitu dengan ya, menyebutkan kelebihan yang ada pada seseorang ya, pada orang yang hendak dinasihati maka semisal dengan hal ini adalah perkataan Bani Israel yaitu kaumnya Maryam kepada Maryam dengan mengatakan ya ukhta Haruna makana Abu imra'a sau'in wa makana ummuki baghiyah Wahai saudara perempuannya Harun dan Harun di sini bukan saudaranya Musa namun Harun saudaranya Maryam. Ya, kesamaan nama tidak mengharuskan <clears throat> kesamaan orangnya. Ayahmu bukanlah seorang yang buruk dan ibumu bukanlah seorang pelacur. <clears throat> Maka di sini terdapat adab ya, cara yang cerdas dalam memberikan nasihat karena makna kalimat ini adalah wahai saudara perempuan seorang yang saleh yaitu Harun saudaramu adalah Harun adalah seorang yang saleh demikian juga ayahmu telah termasuk orang yang saleh bukan laki-laki yang bejat ibumu bukan pula seorang pelacur fayajduru biki maka selayaknya bagimu untuk menjadi wanita yang menjaga kehormatan selayaknya engkau menjadi wanita yang beriman dan wanita yang salihah tidaklah pantas bagimu untuk melakukan perbuatan yang haram meskipun kecil apalagi yang besar fahakadha yukhatubu annasu demikianlah adab dalam berbicara dengan orang lain Ya, maka ketika kita ingin berikan nasihat kepada orang lain, ya, maka etikanya adalah ingatkan mereka bima fihim kelebihan dan keunggulan yang ada pada mereka dan kelebihan yang dimiliki oleh nenek moyang mereka berupa kebaikan dan kesalehan fayahmiluhum adat tadkir maka Ya, setelah diingatkan semacam ini maka peringatan ini akan mendorong mereka untuk menghidupkan warisan nenek moyang bapak dan kakek mereka. Maka contoh memberi maka memberi nasihat yang tidak benar ya, adalah amma antak dia ila saksin. Adapun jika anda mendatangi seorang yang mau dikasih nasihat Kemudian setelah itu anda katakan badannya ayahmu orang yang bejat, kakekmu maling, pamanmu koruptor, ya, paman dari jalur uh, is, uh, dari jalur ibumu laki-laki hidung belang. Mukadimahnya itu. Nah, baru setelah itu ngasih nasihat, kamu jangan ikut-ikutan ya nenek moyangmu kayak gitu ya. Nah, maka ini Eh, bukan cara yang tepat dalam memberi nasihat. Meskipun kalimatnya nasihat, jangan kamu jangan ikut-ikutan bapakmu, ibumu yang ya, eh, brengsek semua kayak gitu ya. Nah, Fahal tara anna misla hadha yastajibu laka. Maka apakah cara nasihat semacam ini akan menyebabkan orang yang diberi nasihat merespon nasihat Anda? Tentu jawabannya sekali-kali tidak akan merespon. Bahkan dia akan tambah marah. Ya. Ya. Kelakuan ibunya, bapaknya gini-gini disebut-sebut. Ya. Ini bukan ya, kemudian dia malu boleh jadi dia akan semakin tambah tersinggung. Hal tarahu yalinu fiyadaika. Apakah orang yang diberi nasihat dengan cara semacam ini dia akan melembut dan melunak di hadapan anda? Hal tarahu yuhibbuka apakah anda kemudian punya anggapan dan sangkaan dia akan suka dengan nasihat anda suka pada anda dan nasihat anda jika demikian cara memberi nasihat meskipun konten nasihat benar 100% namun ini cara yang tidak benar dalam memberi nasihat Kemudian e, contoh adab di yang lain dicontohkan oleh sahabat Jabir radhiallahu anhu ketika beliau berbicara dengan Ibnu Abbas ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti ahlul bait keluarga Nabi lama dhahaba ilaihi Ibnu Abbasin tatkala Ibnu Abbas datang ke rumahnya Jabir untuk mencari ilmu yaitu mendengar hadis dari Nabi ya, maka Jabir mengatakan kepada Ibnu Abbas wahai anak paman Rasulullah apa yang mendorong untuk datang tidakkah sebaiknya engkau ngutus seseorang untuk menemuiku untuk memanggilku sehingga akulah yang datang dan sowan ke tempatmu fayakul Ibnu Abbas maka Ibnu Abbas ya, mengatakan ya, anak aku an takti an akulah yang selayaknya seharusnya datang kepadamu karena aku yang butuh, aku yang perlu dan karena aku adalah orang yang mencari ilmu dan orang yang dan ilmu itu selayaknya didatangi dan bukan mendatangi. Fahakan innahu adabun maka uh, maka sungguh apa yang dipraktekkan oleh dua sahabat Nabi ini dua-duanya adalah adab Ya, di sini kita jumpai adabnya adab terhadap keluarga Nabi. Ya, adab terhadap keluarga Nabi. Maka Jabir mengatakan, ya, Anda tidak perlu repot-repot, nggak perlu susah-susah. Harusnya saya yang sowan apa yang Anda perlukan. Ya, dalam rangka ya, memuliakan keluarga Nabi shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Abbas adalah keluarga Nabi. Nah, di sini kita jumpai Ibn Abbas juga adalah orang yang tahu diri dan tahu menempatkan diri. Kita lihat pada diri beliau ada seorang yang menuntut ilmu. Ada seorang penuntut ilmu terhadap gurunya dan orang yang ingin dia ambil ilmunya. Nah, dialog antara Jabir dan Ibn Abbas ini nahwahu yakulu Zaid ibnu Sabit. Dijumpai hal yang semisal antara Zaid bin Sabit dengan Ibnu Abbas wa binahwi yujib Ibnu Abbas aidan dan jawaban Ibnu Abbas kepada Zaid bin Sabit pun mirip seperti itu maka ada dialog yang bisa luar biasa bisa hampir sama persis padahal orangnya berbeda ya, padahal orang yang berbeda antara ya, Jabir bin Abdullah dengan Ibnu Abbas demikian juga Zaid bin Sabit dengan Ibnu Abbas itu bisa kurang lebih kata-katanya sama. Ya, Jabir ketika didatangi nafas mengatakan, kenapa anda repot-repot? Anda anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid bin Sabit pun sama persis pada tidak ada ya, kesepakatan di antara mereka berdua. Itu bisa sama persis eh, berkata seperti itu kepada Ibn Abbas, wahai anak paman Rasulullah anda cukup mutus orang manggil saya, saya akan datang. Jawaban Ibn Abbas juga sama persis. Saya yang selayaknya, yang pantas, yang datang. Ya, maka demikianlah hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah hasil penanaman adab yang telah diberikan oleh sang guru, sang nabi, sang rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. ya aku Ya'khudhu Ibnu Abbasin satu ketika Ibnu Abbas memegangi rikapnya Zaid bin Thabit. Ya, ya, ya, ya, ma, ya, menung, eh, memegangi ya, eh, ma, pelananya Zaid bin Thabit atau ya, tempat tumpuan untuk naik ke pelana. Sedangkan Zaid mengatakan kepada Ibnu Abbas, Tanaha menyingkirlah wahai Ibnu Abbas, jangan seperti itu. Menyingkir saja ya Ibnu Ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah. Namun Ibnu Abbas pun menolak permintaan eh, Zaid bin Sabit dengan mengatakan hakadha naf'alu bi ulama'ina wa seperti sepertilah kami menghormati orang-orang yang berilmu di antara kami dan orang-orang orang-orang yang orang-orang yang besar di antara kami. Maka kita jumpai ulamanya bukanlah orang berilmunya, bukanlah orang yang gila penghormatan, namun penuntut ilmunya juga adalah orang yang tahu diri. Ya, rikab maknanya matuda fihi arijelu Ya, benda yang dipakai untuk disitulah menapak ya, telapak kaki untuk kemudian naik ke atas punggung kuda. Wasahabat dan para sahabat radhiallahu anhum adalah mereka menggunakan ya, hadan naw'a min anwa'il itharah. Ya, cara-cara semacam ini itu cara-cara membangkitkan semangat, membangkitkan emosi. Dalam hal ini emosi untuk ya, emosi untuk berbuat baik dengan diingatkan tentang kelebihan dirinya dan nenek moyangnya. Ya, maka ini adalah cara-cara yang digunakan oleh para sahabat. Maka lihatlah dialog Ibnu Abbas bersama Khawarij. Ibnu Abbas mengingatkan mereka tentang kelebihan dan keunggulan Ali yang diperangi oleh Khawarij namun dengan cara yang cerdas. Dengan cara yang samar bi uslubi rajulin wa'in dengan gaya bicara seorang yang sadar, faham dan cerdas. Ibn Abbas bercerita, saya masuk menemui mereka ya, khawarid yang ini mengkafirkan Ali dan membuat keonaran. Saya temui mereka di pertengahan siang dan mereka ketika itu sedang istirahat siang. Qailun dari kata-kata qailulah, waktu istirahat siang. Maka aku mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun menjawab dengan mengatakan marhaban bika ya Ibnu Abbasin. Selamat datang untuk Anda wahai Ibnu Abbas. Apa yang menyebabkan Anda datang? Maka lihat Ibnu Abbas mengatakan ini, membantah khawarij dengan e, cara yang cerdas dan dengan cara yang tidak jelas, cara yang disamarkan yang menunjukkan cerdasnya beliau. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sisi menantu Nabi, dan kepada mereka para sahabat Nabi turunlah Al-Quran, dan mereka para sahabat Nabi adalah orang yang paling berilmu tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian. Dan tidak ada di tengah-tengah kalian satupun sahabat Nabi. La ubalirukum mayakuluna wa tukhbiruna bima takulun. Akan ku sampaikan kepada kalian apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi dan tolong kabarkan kepadaku apa yang kalian katakan. Sumakal kemudian Abbas berkata kepada mereka Khawari tolong katakan kepadaku apa yang kau permasalahkan dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak paman Rasulullah yaitu Ali. Maka lihatlah perkataan Ibn Abbas bagaimana dia membangkitkan hamasah semangat untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah Khawarij. Yeah. Beliau tidak menyebut Ali dengan mengatakan Ali. Yeah. namun menyebut Ali dengan mengatakan menantu Rasulullah. Tiganya kalian memerangi menantu Rasulullah. Ibu ya, yeah. Ibn Abbas menyebut Ali dengan mengatakan anak paman Rasul tiga-tiganya kalian ribut dengan anak paman Rasul. Maka ini cara yang cerdas ya, untuk memberi nasihat, ya, dipancing emosinya, ya, kecintaannya dengan dengan hal yang disepakati. Ya, mereka semua sepakat dengan Rasulullah. Ya, yang tidak disepakati adalah Ali. Nah, diingatkan. Ali itu menantunya Rasul, Ali itu anak pamannya Rasul. Masa sekalian tiga-tiganya ribut dengan Ali bahkan memerangi Ali. Wa annalladzina yuqatiluna senya pihak yang mereka perang yaitu Ali adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantu Rasulullah. Kemudian lihatlah perkataan Ibnu Abbas kepada mereka-mereka Khawarij ketika mereka ingin ya yeah, memperbudak wanita-wanita yang beriman karena mereka yakini kafir. Maka Ibn Abbas mengatakan, apakah kalian akan memperbudak ibu kalian Aisyah? Kemudian kalian akan menghalalkan kemaluannya sebagaimana kalian menghalalkan perempuan-perempuan yang lain padahal dia adalah ibu kalian. Padahal dia adalah ibu kalian. Nah, Fahakon maka sungguh ini adalah kecerdasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika melakukan negosiasi ya, dengan uh, dengan khawarij dan menghentikan pemberontakan mereka dan kerusuhan yang mereka lakukan dan hasilnya ribuan dari eh, orang-orang khawarij ini sadar karena cara-cara yang cerdas yang pandai eh, cara-cara yang cerdas yang dimiliki oleh Ibnu Abbas diantaranya adalah dengan memancing emosi memasang emosi untuk kecintaan terhadap Rasul dan seterusnya. Kemudian di antara cara berbicara dan cara berdialog yang penuh dengan adab adalah ingatkan orang yang Anda bicara dengan hubungan yang mengikat antara Anda dengan dia, yang menyatukan Anda dengannya. Sehingga dia ingat akan hubungan dan relasi ini oleh karena itu maka wamin sama dari sana dia akan melunak kepada anda jika Allah menghendakinya. Dan para nabi dan orang-orang yang ya, orang-orang yang saleh mereka menempuh cara semacam ini dalam berbicara. Maka anda jumpai hal semacam ini dalam perkataan banyak sekali mereka para nabi ketika mereka mendakwai kaumnya ya, maka mereka bolak-balik mengatakan wahai kaumku kita ini masih satu artinya ya, wahai sukuku wa, kita ini artinya wahai orang-orang yang aku dengan anda masih satu keluarga besar ya, masih satu keluarga besar aku adalah bagian dari kalian maka karena aku adalah bagian kalian maka ajaan ini adalah semata-mata menginginkan kebaikan dan bukan menginginkan keburukan. Demikian juga eh, perkataan Harun kepada Musa alaihissalam ketika Nabi Musa pulang dari Gunung Tursina untuk munajat dan berjumpa dengan Allah maka Musa kaget dan tersinggung dan marah besar melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi maka eh, Musa beranggapan bahasanya Harun tidak melaksanakan tugas dengan baik menggantikan posisi Musa untuk membimbing Bani Israel maka Musa marah besar kepada Harun di antara e, bentuk marahnya adalah Musa sampai-sampai memegangi jenggotnya Harun maka lihat e, dialog e, Harun kepada Musa ya benar umi wahai anak ibuku wahai anak ibuku ini kita ini saudara kandung ya, masa jenggot-jenggotku di tarik tarik seperti ini ya. maka diingatkan dengan ya, hubungan yang ada antara posisi ya, diingatkan status keluarga dekat ya, satu rahim satu ibu ya benar om wahai anak ibuku letak khut bilihiyati wala biroksi janganlah engkau tarik-tarik, engkau pegangi jenggotku dan rambut kepalaku. Ya, maka ya, Harun ya, berdialog dengan Musa, meminta eh, berupaya untuk meredakan amarah Musa dengan cara mengingatkan Musa hubungan antara dia antara Harun dengan Musa. Kita adalah saudara satu rahim. Ini. Demikian juga Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya ketika mendakwai ayahnya, "Ya abati wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sehingga setan itu durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir adab akan menimpamu dari Allah Ar-Rahman. Fatakuna li syaitani waliyah." sehingga jadilah engkau menjadi kekasihnya setan maka digunakanlah bolak-balik panggilan ayahku ayahku ini mengingatkan uh, dengan, eh, mengingatkan si ayah pastinya adalah nasihat seorang anak yang cinta dengan ayahnya yang bermaksud baik untuk ayahnya dan bukan bermaksud buruk untuk ayahnya Dan di sini kita jumpai nama Allah ya, dipilihlah Ar-Rahman. Ya, dipilihlah nama Allah Ar-Rahman dari dan tidak dipilih nama yang lain. Ayahku aku khawatir azab dari Allah Ar-Rahman menimpamu. Fatakuna li syaitani waliya. Kenapa dipilih Allah Ar-Rahman? Ini menunjukkan betapa jeleknya perbuatan itu. Sampai-sampai zat yang mah penyayang saja sampai menimpakan azab. Maka zat yang demikian besar sayangnya itu sampai menimpakan azab, maka ini tidak akan terjadi ketika kecuali perbuatannya adalah kurang ajar sekali. Kurang ajar sekali. Kenapa? Karena dia adalah zat yang maha penyayang. Maka ini disebut Ar-Rahman untuk mengatakan perbuatan itu yaitu kemusyrikan itu perbuatan yang sangat-sangat jelek sekali. Sampai-sampai zat yang maha penyayang saja menimpakan azabnya. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kelakuannya betul-betul kebangetan. Ya, kalau nggak kebangetan zat yang maha penyayang tidak akan ya, ya, tidak akan kemudian marah, tidak akan menimpakan azab dan hukuman. Ya, dan di sini kita jumpai dari dialognya Ibrahim dengan uh, ayahnya. Di sini kita jumpai pelajaran bahasanya sah-sah saja orang yang beriman itu merasa benar. Orang yang berada di atas kebenaran kemudian merasa benar itu satu hal yang sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Hmm. Oleh karena itu maka ya, ditegaskan aku khawatir engkau tertimpa azab karena perbuatan perbuatan yang uh, perbuatan yang tidak benar dan ajaanku adalah ajaan kepada kebenaran dan aku adalah orang yang berada di atas kebenaran. Contoh yang lain adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya itu orang kafir orang-orang Quraisy. Aku tidaklah meminta kalian upah dari ajaan-ajaanku ilal mawaddata fil kurba akan tetapi kecintaan karena kekerabatan tolong diingat illa antara'u al-qarabata kecuali atau akan tetapi hendaklah kalian mempertimbangkan kerabatan yang ada antara aku dengan kalian dan kalian mencintai aku disebabkan kekerabatan tersebut demikian juga wayakul dan uh, Nabi mengatakan fisya'ni tentang Sa'ad ibn Abi Waqas radhiallahu anhu hada khali ini adalah pamanku falyurini ya, imru'an ya, khalahu ya, maka hendaklah seorang itu memperlihatkan kepadaku tentang pamannya Demikian juga Yusuf alaihissalam menggunakan dan memanfaatkan hubungan persahabatan dalam penjara dalam tutur katanya bersama orang kepada orang yang bertanya kepadanya. Maka yaitu bertanya tentang takbir dan tafsir mimpi yang dialami oleh keduanya. Maka Yusuf dalam penjara punya dua kawan senasib. Yang keduanya mimpi, kemudian keduanya minta agar Yusuf menafsirkan mimpi dan sebelum Yusuf uh, Ali salam menafsirkan mimpi keduanya maka Yusuf memanfaatkan situasi ini untuk memberikan sisipan dakwah maka sebelum dijawab ya, maka Yusuf ya, mendakwai mereka terlebih dahulu mengajak mereka kepada tauhid dengan mengatakan wahai dua kawanku dalam penjara, wahai orang yang senasib denganku. Ya, wahai orang yang satu derita denganku. pun artinya kita ini sejenis, kita ini memiliki kesamaan-kesamaan. Ya. Arbabun mutafarikuna apakah Tuhan yang berpecah belah itu lebih baik ataukah Allah zat yang esa dan zat yang maha kuasa? Demikian juga di ayat yang lain. Wahai dua kawanku dalam penjara, adapun orang yang pertama di antara Anda berdua, maka dia akan memberikan minuman khamar kepada tuannya. Artinya dia akan bebas dari penjara dan kembali melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Adapun orang yang kedua akan disalib dan dimakan oleh dan kepalanya akan dimakan oleh burung dan ditetapkanlah perkara yang ditanyakan oleh anda berdua maka Yusuf mengingatkan dengan hubungan ya, hubungan yang menyatukan antara Yusuf dengan keduanya sebelum memberikan nasihat dan cara memberikan nasihat semacam ini itu satu hal yang ya, lebih menyentuh orang yang diberi nasihat mengingatkan hubungan antara pemberi nasihat dengan orang yang memberikan nasihat ya, saya adalah ya, sebagaimana engkau tahu aku adalah kawanmu aku adalah orang yang ya, setia menemanimu ketika dirimu susah aku ketika teman-temanmu yang lain itu pada bubar akulah yang berada di sampingmu kemudian barulah kemudian disampaikan begini dan begini ya, ketika temannya ini melenceng terjumus dalam maksiat maka kalimat semacam ini akan lebih menyebabkan ya, orang tersebut lebih menerima nasihat atau demikian juga mengingatkan keadaan yang sama dan senasib ya, sebagaimana Yusuf ya, sebagaimana Yusuf menggaris menggarisbawahi kita itu senasib ya. maka umumnya orang itu senasib itu lebih terima nasihat dengan orang yang senasib dengannya ya, nasihat sabar tentang kemiskinan itu lebih masuk kalau juga disampaikan oleh orang yang miskin ya. dibandingkan disampaikan oleh orang yang tidak pernah miskin ya. Ya. nasihat tentang bahaya rokok wah itu lebih lebih menyentuh kalau disampaikan oleh mantan perokok nah ya. maka sebelum ngasih nasihat kepada perokok diceritakan ya, saya ini juga ya, senasib dengan jenengan mas ya sama-sama pokok hebat ya oh, bahkan sayanya levelnya lebih level tinggi saya daripada anda ya. gini gini gini gini gini setelah itu kemudian menceritakan baru kemudian masuk kepada kalimat nasihat ini lebih menyentuh ya, nasihat lebih bisa diterima ya, karena adanya keadaan yang sama dan eh, keadaan yang semisal lain halnya dengan orang yang tidak ya, sejenis maka boleh jadi ya, tidak senasib ya, maka nilai dari kalimat-kalimat nasihatnya itu boleh jadi agak uh, agak kurang maka maka inilah cara-cara adab dalam memberikan nasihat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Al-Quran demikian juga dari uh, hadis atau dari asar para sahabat. Wa ahyanan dan terkadang cara mengingatkan adalah dengan menyebutkan kelebihan yang dimiliki oleh manusia atau kemuliaan yang telah mereka dapatkan atau didapatkan oleh nenek moyang mereka. Di antaranya adalah contohnya adalah ada bertutur kata atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sampaikan kepada Abbas saat perang Hunain. Maka ketika perang Hunain, di mana kaum Muslimin ketika itu uh, dengan jumlah pasukan yang paling terbesar yang pernah ada dalam sejarah perangnya perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12.000 orang sehingga ini menyebabkan ujub mereka bangganya mereka dengan jumlah yang banyak dan merasa dengan jumlah yang banyak mereka tidak akan terkalahkan namun ternyata realita yang terjadi di awal peperangan para sahabat ini kucar kacir tidak ada yang berada di sekeliling Rasul kecuali tinggal beberapa gelintir orang saja dari 12 ribu sehingga Allah katakan jumlah yang banyak yang kalian miliki ya itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi kalian. Nah, ya, setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyusun kembali pasukannya untuk kemudian menata kembali serangan dan peperangan. Maka di antara yang berada di dekat Rasul dan tetap berada di medan perang dan berada di samping Rasul adalah sang paman Al Abbas ibn Abdul Muttalib. Eh, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abbas untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah bercerai-berai. Ya, gimana cara mengumpulkan? Lihat ya, pesan Nabi kepada pamannya. Ayo Abbas, wahai paman, yaitu wahai Abbas, nadi ashab samurah. Tolong panggil orang-orang yang berbaiat ya, ya, bersama Nabi, bersumpah setia kepada Nabi di bawah pohon samurah. Yang dimaksudkan dengan hal ini adalah orang-orang Ansor yang telah berbaikat di bawah pohon saat perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Dan samurah adalah jenis pohon yang para sahabat ya, ketika itu bersumpah setia di bawahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siap perang, ya, ya, untuk siap perang sampai titis darah penghabisan. Yang bayat ini, sumpah setia ini disebut juga dengan sebutan bayat ridwan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau Allah memberikan ridhonya kepada mereka-mereka para sahabat yang berbaiat di bawah pohon ini. Maka Nabi ngajari cara mengumpulkan. Cara mengumpulkan. Wahai ashabus semua, Wahai orang-orang yang memiliki kemuliaan di mana Allah telah memberikan jaminan ridho kepada kalian. Di mana kalian? Ayo kumpul kemari. Maka memanggil orang supaya semangat untuk kumpul dengan menyebutkan kelebihan mereka. Dengan keistimewaan yang mereka miliki. Mereka adalah ashabus samurah. Orang-orang yang berbaikat kepada Nabi untuk rela perang, siap jihad, perang bersama Nabi sampai mati dan karena bayat ini mereka mendapatkan jaminan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam eh, dalam hadis yang saya itu saya Muslim dari ibn dari Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Hunain di catatan kaki Hunain adalah satu lembah antara Mekah dan Taif di belakang Eh, lembah Arafah antara Hunain dengan Mekah kurang lebih 10 sekian mil. Bahwa masrufun kama jaa fil Qur'anil eh, Aziz dan Hunain itu bukanlah mamnu' minas sarfi namun munsharif sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ya, maka bacanya yauma Hunainin. Fa lazimtu ana wa Abu Sufyan ibn uh, ibn Al Haris ibn Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku yaitu Abbas, demikian juga Abu Sufyan ibn Haris selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Abu Sufyan ibn haris di catatan kaki ini adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejumlah ulama mengatakan bahasanya namanya sama dengan kunyahnya. Namun versi yang lain mengatakan nama aslinya adalah Al-Mughirah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menaiki bagalnya. Bagal adalah e, hasil perkawinan kuda dengan keledai. Ya, Baida yang warnanya putih. Catatan kaki. Ya, kada qala fi hadir riwayat demikian disampaikan dalam riwayat ini. Di riwayat yang lain dia adalah bagal Baida. Ya, Ya, waqala fi akhil bab ala baghaliti syahba namanya syahbah. Qala ulama la yuraf lahu tidaklah dikenal dan tidaklah diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini memiliki baghal selain baghal ini yang dikasih nama dengan sebutan mungkin daldal atau duldul. Ya, demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك